dhalalah أما ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul Al-Salasah tiga landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala. Ada pertemuan-pertemuan telah lewat sudah kita sebutkan apa yang beliau sebutkan tentang tiga perkara tersebut yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam dengan dalilnya, kemudian mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan tiga perkara itu akan ditanya oleh malaikat kepada kita semua nanti di alam kubur. Dan kita sudah menyelesaikan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ini mengenal Allah Subhanahu wa taala yang di situ disebutkan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Dan kita masih dalam pembahasan al-aslu asani pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil Islam bila dilah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama kita ini dengan dalilnya. Tidak kemudian mengikuti orang tanpa mengikuti dalil yang datang dari Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan bahwa mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya berarti menjauhi taklid, mengikuti orang tanpa dalil. Demikian juga disebutkan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya membawa seseorang kepada kekokohan dalam agama dia. Selama seorang menjalankan ibadah melaksanakan Islam ini, mengenal agama ini dengan dalil dari Al-Qur'an demikian juga hadis, maka semakin kokoh agama dia. <clears throat> Kemudian juga disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kemudian ingkiat lahu bitaah berpegang dengan ketaatan bukan hanya sekedar bersyahadat kemudian tidak melakukan ketaatan tapi senantiasa melakukan ketaatan demikian juga bara'ah minasyriki wa ahlihi berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya wa huwa salasah salas maratib dan dia ada salas maratib ada tiga tingkatan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya ini maka di situ ada tiga tingkatan yaitu Islam, iman dan ihsan. Dan dijelaskan nanti di akhir pembahasan ini dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kisah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkan tentang Islam demikian juga iman demikian juga ihsan. Dan setiap tingkatan ini ya wa kullu martabah laha arkan setiap martabah setiap tingkatan-tingkatan ini mempunyai rukun-rukun. Ini juga menunjukkan bahwa Agama seorang itu ya tafawatun adalah berbeda-beda. Iman seorang dengan orang yang lain adalah berbeda-beda. Dan bukan berarti kemudian seorang kalau sudah bersyahadat berarti keimanannya sama satu dengan yang lain tidak. Mereka bertingkat-tingkat. Dan paling tinggi dari tingkatan ini yaitu al-ihsan dan nanti Allah akan dijelaskan. Kemarin saya sebutkan tentang ya definisi rukun disebutkan bahwa setiap dari martabah yaitu Islam, iman dan ihsan itu punya rukun-rukun. Maka disebutkan arkanul Islam khamsatun. Maka arkan, rukun. Rukun dari Islam itu khamsatun ada ada lima. Dalil paling kuat adalah hadis yang dibawakan oleh Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim. Sahih Muslim menyebutkan dalam syarahnya dalil dalika hadis Ibnu Umar. Dalilnya adalah hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islam ala khams. Dibangun Islam di atas lima perkara. Ya demikian. <clears throat> Kita akan menyebutkan pada pertemuan kali ini ya yang berkaitan dengan rukun. Demikian juga berkaitan dengan syarat. Demikian juga ya berkaitan dengan ya ini sebab demikian juga mawani atau penghalang. Nah, ini sangat penting sekali dalam bahasan kita ini. Ya, setelah disebutkan bahwa Islam sendiri ya mengenal agama Islam ini di situ ada tiga tingkatan Islam, iman dan ihsan. Maka nah, kita juga hendaknya berhati-hati untuk kemudian menghukumi seseorang dia masih dalam daerah lingkupan Islam atau tidak, masih Islam atau tidak Islam lagi. Ya, Islam ataukah murtad. Ya, itu juga kita hendaknya mengenal. Yang dikenal nanti dengan mawani, penghalang-penghalang dari keislaman sholat. Walaupun kita juga mempelajari tentang nawaitul Islam sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat ketika kita menjelaskan wal atau minasyirki wa ahli berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Di sini menunjukkan bahwa seorang yang dia itu membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, maka dia menyelisihi ya lafaz ini, bara'ah minasyirki wa ahli. Assalamualaikum termasuk dari pembatal keislaman. Tapi di sini juga hendaknya kita juga memahami bahwa setelah kita mengetahui di situ adalah ada pembatal-pembatal keislaman, tapi tidak mudah untuk kemudian kita menghukumi orang per orang bahwa dia itu adalah murtad atau sudah keluar dari Islam. Disebutkan pada pertemuan telah lewat <clears throat> bahwa definisi dari rukun yaitu adalah sesuatu yang ada di dalam benda tersebut yang tegak dengannya, yang tegak dengannya yang tidak bisa tegak sesuatu tersebut kecuali dengannya. Itu adalah rukun. Disebutkan ya dalam bahasan yang lebih luas lagi tentang masalah rukun ini. <clears throat> rukun itu adalah secara bahasa adalah Sisi sesuatu yang kuat. Sisi dari sesuatu yang kuat. Seperti umpamanya suatu rumah di situ ada ada tiang atau rukun. Umpamanya di situ ada empat tiang. Maka dia dikatakan rukun kenapa? Karena di, situ adalah sisi dari bangunan itu yang kuat. Jadi ala kuat. Alat di ya tamit alaih yang bersandar atasnya. Ini rukun. Ya. Dan dia ini secara istilah dikatakan namanya rukun. Rukun berarti apa? Sesuatu yang ada dalam bangunan tersebut ya yang menopang bangunan tersebut. Apabila kemudian hilang maka tidak bisa berdiri. Ada secara istilah disebutkan mala tujad al ilabi. Tidak didapatkan hakikat suatu kecuali dengannya, itulah rukun. Ya, tidak didapat sesuatu kecuali dengannya maka dikatakan rukun. Sebagaimana rukun Islam ya yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Demikian juga rukun iman yang enam itu. Ya demikian. Itu secara istilah. <clears throat> dan telah lewat pembahasan tentang masalah ini. Kemudian disebutkan di situ ada syarat. Kemarin kita sebutkan bahwa rukun itu yang sudah digambarkan rukun atau tiang, maka dia itu di bangunan tersebut. Sedangkan syarat itu adalah di luar bangunan tersebut. Ya, kharju syai, sebagaimana saya bahasan pada pertemuan tahun lewat, ya asyurut takunu kharju syai. Ya, namanya syarat itu adalah di luar dari sesuatu itu. Seperti contohnya syarat salat. Maka dia itu keluar dari salat tersebut. Syarat salat hendaknya seorang itu berwudu. Demikian juga dalam badan Islam. Demikian juga ya dalam keadaan mumayyiz. Demikian juga yang lain dari syarat-syarat salat. Jadi rukun itu atau tiang maka dia di dalam bangunan tersebut. Sedangkan syarat maka dia di luar dari bangunan tersebut. <clears throat> Dan sebutkan bahwa syarat ini secara bahasa ya jadi sudah selesai kita membahas tentang tentang rukun. Ya adapun syarat ya tadi kita sebutkan syarat itu ada di luar bangunan tersebut. Dia secara bahasa dia itu adalah alamah. Syarat itu secara bahasa itu adalah tanda. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, faqad jaa asyraduha. Telah datang syarat-syaratnya ini telah datang tanda-tandanya. Kemudian secara istilah yang namanya syarat <clears throat> nanti kita akan bicarakan tentang syarat-syarat tauhid ya syarat-syarat syarat syahadat la ilaha illallah itu. Ini yang akan kita mau bicarakan. Adapun rukun ya rukun Islam, rukun iman, demikian juga ihsan beliau bawakan di sini. Ya ini saya mau Abdullah Abdul Wahab menyebutkan. Yang kita mau sebutkan yaitu nanti tentang syarat. Syarat syahadat la ilaha illallah. Ini syarat sendiri secara bahasa yaitu tanda. Secara istilah disebutkan huwa ma la yalzamu min adamihi adam. <clears throat> ya sebagaimana kalau kita ya gambarkan kalau kita mengetahui contoh kita bisa lebih memahami. Syarat itu seperti apa? Syarat sah sholat yaitu dalam badan dia berwudu. Demikian juga dalam badan Islam. Ini syarat dari sesuatu yang di luar sholat itu. Secara istilah disebutkan di sini apa yang ya mewajibkan tidak adanya itu tidak ada. Ma yalzimu ma yalzamu min adamihi adam. Apa yang memastikan tidak adanya itu mesti tidak ada. Seorang kalau dia itu mau sholat tetapi tidak berwudu, maka mesti tidak tidak akan sah sholatnya itu. Iya. Ma yalzamu min adami ada. Apa yang mesti tidak adanya itu tidak ada. Itu namanya syarat. Ya. Kemudian wala yalzam wala yalzamu min wujudi wujud. Tidak mesti adanya itu kemudian ada. Seperti tadi, seseorang akan melakukan sholat, ya dia dia sudah berwudhu tapi tidak muslim, maka tidak dikatakan dia seorang yang diterima sholatnya. Walaupun melaksanakan salah satu syarat yaitu apa berwudhu, Tetapi karena syarat yang lain tidak dipenuhi, maka apa tidak sah sholatnya. Ya, adapun kalau tidak adanya dari salah satunya maka tidak sah jelas. Mayalzamu min adami adam. Apa yang mesti tidak adanya itu salah satunya maka tidak ada. Tetapi tidak mesti adanya itu ada. Tidak mesti suara yang dia itu berwudu berarti sholatnya sah, tidak. Kenapa? Karena kadang dia bukan muslim. Ya, umpamanya demikian. Atau dia tidak menghadap arah kiblat umpamanya. Ya, demikian. Jadi tidak mesti dari adanya itu ada. Sampai di sini paham ya. Kemudian wala adama ya demikian juga tidak juga tidak adanya. Tidak mesti adanya itu ada, demikian juga tidak mesti adanya itu tidak ada. Ya itu. ini ya, demikian disebutkan dalam definisi supaya lebih memahami. Itu namanya syarat. Ya. Jadi syarat itu apa yang mesti tidak adanya itu tidak ada. Seorang sholat tanpa berwudu tidak sah. Dan tidak mesti adanya itu ada. Ini seorang berwudu mesti sholat diterima. Tidak juga. Demikian juga tidak mesti kemudian tidak terima. Ya demikian. Itulah namanya syarat. Kemudian disebutkan <clears throat> di antara syarat-syarat ya keislaman syahadat la ilaha illallah. Ya, kita sengaja menyebutkan di sini definisi syarat untuk kita masuk tentang apa? Tentang syarat syahadat la ilaha illallah. Adapun yang beliau bawakan saya mau tunatulah di sini di buku ini yaitu apa? Dari rukun-rukun Islam. Ya, dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, demikian juga ihsan. Adapun syarat beliau tidak sebutkan dalam buku ini tapi disebutkan di buku-buku beliau buku beliau yang lain. Yang kita sebutkan di sini ya tentang syarat la ilaha illallah. Sebutkan di Mujibat di halaman ke-6 di sini. Ini kumpulan dari tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala. Ya, diberi judul dengan Al-Wajibat Al-Mutahaddimat. Ini kewajiban-kewajiban yang yang pasti al-ma'rifah ala kulli muslim wal muslimah. Yang wajib untuk diketahui setiap muslim laki-laki dan perempuan. Masuk di situ di buku kecil ini Nawakitul Islam. Ya, demikian juga eh, pembagian nifak, pembagian pembagian syirik, demikian juga pembagian kekufuran. Ya, di sini beliau sebutkan surut la ilaha illallah. Setelah kita pahami tadi, ya kita telah memahami definisi syarat tadi. Ya, yaitu apa? Apa yang mesti tidak adanya itu tidak ada. Jadi salah satu dari syarat-syarat la ilaha illallah tidak dipenuhi berarti tidak ada sudah la ilaha illallah di itu. Syahadatnya itu tidak ada. Demikian juga tidak mesti adanya itu ada. Tidak mesti kalau seseorang yang memenuhi syarat syahadat berilmu umpamanya, berarti dia seorang yang benar syahadatnya tidak mesti karena di situ ada syarat yang lain. Demikian juga ya tidak mesti tidak adanya ya. Ya tidak mesti kemudian adanya itu juga tidak ada. Ya demikian. Ya disebutkan di sini surat la ilaha illallah. Ini syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al awal al ilmu. Nah, syarat syahadat yang pertama adalah kita berilmu. Bimaknaha memahami syahadat tersebut maknanya la ilaha illallah itu apa? Nafian wa isbatan, peniadaan dan penetapan. Apa itu? Ya ini la ilaha illallah itu peniadaan. Tidak ada sesembahan apapun tidak ada sembahan. Kemudian isbatan, menetapkan. Ya, kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Nanti akan juga. Yang kedua syarat ya. Dalilnya sungkan ya dalilnya seperti dalam surat Muhammad ayat ke-19. Yang bisa dilihat nanti di buku aslinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah maka ketahuilah ya sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah dan sebenarnya benar kecuali Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan apa harus kita belajar fa'lam ketahuilah fil amr jadi syarat dari syahadat adalah apa berilmu <clears throat> demikian juga dalil yang lain ya bisa dibahas di pertemuan yang khusus jadi syarat kalau kita mau bicara syarat la ilaha illallah sendiri itu sudah masuk di situ beberapa pertemuan. Ya, beberapa pembahasan. Tapi kita menikah saja. Kemudian syarat yang kedua yaitu al-yakin. Harus seorang ketika mengucapkan syahadat itu dalam keadaan yakin. Disebutkan wa kamalul ilmi biha al-munafi wa raib yaitu sempurnanya ilmu terhadap syahadat tersebut ya yang mengandungi apa? Mengandungi menolak keraguan dan kebimbangan. Jadi nama yakin itu berarti apa? Tidak ragu dan tidak bimbang itu nama yakin. Syarat seorang ketika mengucapkan syahadat itu harus yakin. Tidak dalam keadaan ragu-ragu, ya syak, tidak dalam keadaan raib, bimbang. Ya, dalilnya ya diantaranya di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di hadis ke-15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman, yaitu orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, harus ketika mengucapkan syahadat dalam keadaan tidak ragu-ragu. Ya demikian. Demikian juga ada yang lain yang disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, asalis <clears throat> yaitu hendaknya ikhlas ketika mengucapkan kalimat syahadat tersebut. al munafili syirik meniadakan apa? penyekutuan, meniadakan ya kesyirikan. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mengucapkan syahadat itu untuk dunia. Ya, demikian juga untuk supaya tidak dibunuh. Ya, tidak boleh, tidak sah syahadat yang dia ucapkan itu. Dan banyak Ya, halalillahi dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya milik Allah. Ya, ketahuilah milik Allah agama yang yang ikhlas, yang murni. Demikian juga surat Al-Bayyinah ayat yang kelima wa ma umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan di dalam mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas bagi Allah agamanya. Kemudian yang keempat, syarat syahadat. Arabi asidku harus dalam keadaan jujur. Bukan karena ya dusta, ya, bukan karena untuk kemudian mengharapkan ini dan itu, harus dalam keadaan jujur. Jujur al-munafi lil jujur yang menyelisih berdusta. Beda orang yang jujur dengan orang yang, berdusta. Berarti masuk dalam kemunafikan dia, mengucapkan syahadat ya, tetapi tidak dari hati dia. Dia berdusta supaya diselamatkan, demikian juga tidak tidak terbunuh. Walaupun kita tetap harus berhati-hati ketika mendapati seorang yang dia itu sudah bersyahadat. Sampai disebutkan Usama bin Zaid radhiallahu anhu ya ketika beliau menghadapi orang musyrik kemudian dalam keadaan mampu untuk membunuhnya dalam suatu pertempuran. Kemudian orang itu yang musyrik itu mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian Usama tetap menghunuskan pedang yang kemudian terbunuh orang tersebut. Maka kemudian datang kepada Nabi SAW ya dan beliau memarahi Usama bin Zaid. Ya, bangkok engkau asyaqaqta Saudara apa telah membelah ya hatinya sehingga kau berkeyakinan dia mengucapkan itu karena takut dari pembunuhan. Ini masalah hati, maka kita serang pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al Khomis syarat diterima dari syahadat yaitu apa? Al-mahabbah, mencintai syahadat tersebut. Ini berkaitan juga di pembahasan kita Ketul Islam. Di antara pembatal-pembatal keislaman yaitu yaitu apa? Membenci, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, membenci syariat Nabi sallallahu Membenci ini berarti menyelisih apa? Mahabbah. Adanya kebencian dia terhadap syarat ini berarti apa? Meniadakan syarat yang kelima ini. Dari syarat syahadat yaitu mencintai. Jadi syarat yang kelima yaitu al-mahabbah. Lihadil kalimat, ya mencintai terhadap kalimat ini. Walima dalat alaih dan apa-apa yang menunjukkan atas kalimat syahadat ini. Wasurur bidalik gembira dengan kalimat syahadat tersebut. Ya di antara syarat berikutnya terhadap syahadat itu apa? Mencintai, mencintai kalimat syahadat tersebut. Berarti seorang kalau kemudian tidak ada tidak ada mencintai dari kalimat ini jatuhlah dia kepada pembatal keislaman. Membenci dari apa? Dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Dalilnya banyak ya disebutkan tentang jujur sendiri ya disebutkan di surat Al-Ankabut <clears throat> Walaqad fatanna alladziina min qablihim falayahlamanna Allahu alladziina shadaqu wa layahlamanna al-kadzibin. Ayat eh, yang ketiga. Dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Maka Allah SWT mengetahui orang-orang yang sodaku yang jujur. Wa layahlamanna al-kadzibin dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Demikian juga dan tentang mahabbah Ya, syarat syahadat harus dia itu mencintai. <clears throat> Sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa minan nasi may taqitu min lahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai patung-patung itu, ya, tagut-tagut itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, waladzina amanu asyaddu qalila." Dan orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tentang mahabbah. Ya. Syarat-syarat berikutnya ini dia mencintai. Sungguh para ulama, kenapa orang-orang yang beriman itu kecintaan lebih tinggi daripada orang-orang musyrik? Ya. Disebutkan eh, ada dua tafsir. Waladina amanu asyaddu hubbalillah. Ya. Dan orang yang beriman cintanya pada itu pada Allah itu melebihi orang-orang kafir. Orang kafir apapun, orang-orang Nasrani. Ya, ya bahkan kalau kita perhatikan di perang-perang terdahulu, perang salib, perang ini dan itu, ya di situ ber ya perlawanan antara kaum muslimin dengan dengan orang-orang kafir, maka Allah menyebutkan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa Lebih mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Lebih berani untuk mati. Ya. Kenapa? Karena ayat ini, orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang kafir. Ada dua. Ya, jawabannya. Pertama apa? Karena karena orang-orang musyrik mereka mencintai Allah dan mencintai sesepan mereka. Mencintai Yesus, mencintai patung, mencintai ini dan itu, juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, terbagi-bagi. Ya, mereka mempunyai tiga sembahan Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu ini dan itu. Dari kecintaan itu mereka terbagi-bagi. Berarti apa? Kaum muslimin murni mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna yang pertama. Waladina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman lebih cintanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena kecintaan orang kafir terbagi. Ada pun kecintaan orang yang beriman murni. Mana yang kedua apa? Taruhlah mereka itu, ya orang-orang musyrik ini mencintai sembahan mereka, kecintaan mereka kepada Yesus umpamanya. Bagaimanapun bentuk kecintaan mereka tetap kalah dengan kecintaan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah mereka menyembah patung saja dan sangat mencintai patung itu. Kecintaan mereka kepada patung itu bagaimanapun keadaan mereka tetap kalah dengan kecintaan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ya demikian. Kemudian berikutnya dari syarat syahadat la ilaha illallah <clears throat> yaitu asadis al-inqiyat li huquqiha. Ya, syarat yang keenam terikat dengan hak-haknya. Wa akmal, yaitu beramal Syarat la ilaha illallah harus beramal. Bukan kemudian sekedar mengucapkan syahadat kemudian nikah selesai sudah. Tidak ada sholat. Jumat pun tidak pernah. Ya, sholat itu pun tidak pernah. Ya, kejawen ini dan itu. Ya, tulisannya ya Islam tapi tidak pernah melakukan amalan sedikit pun cuma syahadat saja itu dia pun lakukannya karena mungkin untuk menikah atau ini dan itu. Ya, maka seperti ini termasuk batal keislaman. Ya, jadi cuma mengucapkan itu untuk menikah saja. Karena di antara syarat syahadat yaitu apa? ingkiat dihukiah Terikat dengan apa? Hak-haknya, yaitu beramal. Al-wajibah yang wajib. Ikhlas Alhamdulillah Berikhlas, dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala wa Taala li Minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ini syarat berikutnya juga. Ya. Dan dalilnya disebutkan di sini di surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum aslimulah. Dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan tunduklah kepadanya. Ya demikian. Ini beramal. Demikian juga surat An-Nisa, "Wa man asanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa Dan siapa lebih bagus agamanya dari orang yang Islam tunduk wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa beramal dan dia berbuat baik. Ya ini. Ya. Kemudian syarat berikutnya asabe <clears throat> yang terakhir al kabul menerima. Al munafilirat yang menyelisih menolak. Lawan dari menolak. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat syahadat itu harus menerima. Menerima akan isinya, ya menerima apa yang menjadi kewajibannya. Ya demikian. <clears throat> Ya disebutkan seperti dalilnya di surat As-Sofat yang ke-35. Qala qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun mereka menyombongkan diri. Ya, demikian. Berarti mereka tidak mau menerima, bahkan menyombongkan diri mereka. Ya, ini diantara syarat la ilaha illallah. Maka dari sinilah Pak, dari sinilah untuk kita benar-benar mengetahui syarat la ilaha illallah. Dan jangan sampai kemudian salah satu dari syarat itu hilang. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, di definisi syarat itu apa? Apa yang mesti tidak adanya itu tidak ada. Dari tujuh syarat ini tadi kalau salah satunya tidak ada, tidak ada keislaman dia. Ya demikian. <clears throat> demikian juga tidak mesti adanya itu ya berarti ada dan tidak mesti adanya itu ya tidak mesti tidak adanya itu kemudian ada ya demikian <clears throat> kemudian dibahas ya setelah disebutkan tadi rukun-rukun Islam demikian juga iman Demikian juga ihsan, adapun iman, demikian juga ihsan akan dibahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian tadi disebutkan tentang syarat ya syarat-syarat keislaman, syarat-syarat syahadat. Maka disebutkan di dalam bahasan syarat ini keluar dari pembahasan syarat ini yaitu pembahasan al-mani, sesuatu yang menghalangi. Demikian juga asbab. sesuatu ya yang mesti dari adanya itu ada, yaitu sebab. Disebutkan dalam bahasan ini al seseorang setelah tadi kita mengetahui tentang rukun ya Islam demikian juga sebagian dari bahasan syarat dari syarat keislaman maka di situ ada mani. Mani yaitu penghalang. Kenapa kita membahas tentang masalah mani penghalang ini? Karena ketika seseorang menghukumi seseorang terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman, apa kita kemudian langsung untuk kemudian menghukumi orang itu dalam keadaan keluar dari Islam atau murtad? Maka ini yang akan disebutkan. Disebutkan bahwa manik sendiri, ya manik itu penghalang, definisinya adalah bainahu yalsimu min wujudi adam. Sesungguhnya penghalang ini adalah apa yang mewajibkan adanya itu tidak ada. Ya, itu namanya penghalang. Ya, penghalang sesuatu yang kita kenal. Ya, yang menghalangi untuk kita menghukumi seorang kafir atau menghukumi seorang itu murtad. Disebutkan di antara penghalang-penghalang ya dari keislaman, ya penghalang-penghalang dari apa? Untuk seorang itu dihukumi murtad. Ya, setelah kita sebutkan pada pertemuan lewat tentang nawakidul Islam walaupun tidak secara rinci tentang pembatal-pembatal keislaman? Apakah setelah kita mengetahui yang namanya seseorang terjatuh kepada sepuluh pembatal keislaman tersebut? Ya. Kemudian kita serta-merta langsung menghukumi bahwa orang itu dalam keadaan murtad atau keluar dalam ya, dari keislaman dia. Maka dibahas oleh para ulama tentang permasalahan ini. Kemudian saya Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan syarat terhadap kasus syubhat ini adalah salah satu buku yang menjadi patokan kita di dalam kita beragama insya Allah kasus syubhat karena ada dan itu sekarang sedang ya ramai dibicarakan di antara ulama-ulama kita ulama-ulama terdahulu Syalbani demikian juga Syaikh Utsaimin berani di antara mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai pemikiran murjiah. Allah mustahil. Kalau mereka kemudian tidak mengambil dari ulama-ulama seperti ini, lalu mengambil dari siapa? Ya dengan benturkan ucapan ulama satu dengan ulama yang lain. Kalau kita perhatikan, ya berputar-putar dengan ulama ini. Ada ulama kita juga. Tapi yang jelas bahwa permasalahan yaitu permasalahan al-udur bil jahal itu adalah permasalahan permasalahan ijtihadiyah. Ya, permasalahan ijtihadiyah. Kalau kita membaca dan mendalami khususnya dalam permasalahan tauhid, ya demikian juga akidah. Kemudian dia memba kita membaca buku-buku yang menjadi sandaran kita dalam belajar mengambil agama kita ini. Kemudian kita harus menunjukkan halamannya atau mungkin kalau sekarang ya di zaman kita ini bisa langsung di fotokopi atau mungkin di ya di potret halaman berapa ulama ini mengatakan kita langsung sebutkan mereka yang mempunyai hamasat yang mempunyai semangat-semangat ya dan mungkin ingin membenturkan antara ulama ini dengan ulama yang lain akan diam. Kalau mereka masih punya rasa takut. Tapi kalau kita tidak mempunyai dasar, ya demikian juga mungkin tidak mempunyai patokan, maka kita menjadi bingung. Soalnya di antara mereka berani kita tanya kepada ustadz ini, dia dan istrinya satu malam nggak bisa tidur, ya, merasa bangga nih. Tapi kalau kita mempunyai patokan, ya di antara buku-buku kita pelajari, kita sebutkan halaman ini. Saudain mengatakan ini ini. Kalau dia kemudian membantah, dia berani membantah, maka dia akan ber, berpatokan dengan ulama yang mana? Ya ketika kita katakan tentang masalah udzur berjalan. Kemudian, kemudian kita sebutkan. Saudain menyebutkan dalam bukunya ya Kasbu Syubhat. Ya halaman ya ini dan itu kita sebutkan. Kemudian setelah dia melihat ya apalagi itu adalah yakni benar-benar ada di situ zaman Sulaiman, maka dia tidak tidak mampu untuk membantah. Kalau kemudian dia menolak, berarti dia menolak ulama. Bukan berarti kita kemudian taklid tidak, karena mereka berpegang dengan dalil. mengucapkan ucapan Ibn Taymiyah, menyebutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga di tempat yang lain. Kan demikian. Maka ya cuma dia dua pilihan saja, menolak atau tidak menolak. Kalau dia menolak berarti dia menyombongkan diri. Karena Syekh menyebutkan di situ ucapan dengan dalil dan ucapan para ulama yang telah lewat ya seperti Ibnu Taimiyah demikian juga saya Muhammad bin Abdullah sendiri di buku beliau sendiri ya demikian juga zaman beliau sendiri ya demikian atau yang kedua apa ini tidak mau berpegang dengan mereka tidak mau berpegang dengan ucapan para ulama lalu berpegang dengan siapa dengan siapa mereka berpegang karena para ulama itu adalah warasatul anbiya pewaris para nabi kalau kita tidak ya mengambil dari mereka para ulama kepada siapa lagi apakah dengan semangat semangat kita aja atau naudzubillah mengikuti kemauan mereka orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij ini semakin berkembang dan berkembang. Ya, untuk menjauhkan ya alusunah, buat bingung orang-orang alusunah, orang-orang yang baru belajar menjadi bingung. Ya, demikian. <clears throat> Disebutkan oleh Syekh Utsaimin taala Beliau sendiri mengatakan di halaman 33 di kasus subhat, sarah terhadap kasus subhat, Beliau mengatakan istilah fi masal fi mas'alati udur bil jalb kagiri min al ikhtilafat al fiqhiyah al ijtihadiyah. Jelas beliau mengatakan. Permasalahan ya, perbedaan di antara para ulama tentang masalah udur bil jahl. Orang yang bodoh itu ada ada maaf atau enggak? Itu seperti permasalahan khilaf dalam masalah fikih yaitu apa? ijtihadiyah. Selesai dah. Ini halaman ini, fotonya ini. Ya, kalau kamu Memang nggak tahu, ya bilang nggak tahu kan itu selesai. Tapi kalau kamu kemudian setelah datang ucapan ini, ya maka itu ada dua kemungkinan saja. Kamu menerima atau tidak menerima. Ya kalau kamu ya menerima, ya alhamdulillah kan demikian. Bahwa itu perkara sudah. Kalau kamu tidak menerima, apa kamu kemudian mengatakan ini bukan ucapan Syaikh imin? Padahal ada bukunya ini menjadi buku yang kita pelajari. Ya ini omong saja bahwa kamu nggak tahu itu aja sudah kan gitu daripada berputar-putar ya cari alasan ini dan itu ya katakan bahwa murid-muridnya bahwa anak keturunannya saya Muhammad bin Abdul Wahab itu yang lebih tahu lebih tahu tentang maksudnya dari kakeknya saya Muhammad bin Abdul Wahab itu mereka lebih tahu bagaimana bilang lebih tahu berarti seperti ulama yang lain Syekh Utsaimin Syekh Albani Syekh Mubil itu tidak tahu masalah itu Pak kan gitu kemudian disebutkan di sini yang kita mau bicarakan ya beliau mengatakan Fal aslu biman yantasib lil Islam bako islami. Asal ya, asal sesuatu untuk seorang yang dia itu mengatakan sebagai muslim itu tetapnya Islamnya. Paham? Jadi asal seseorang itu kalau dia mengaku muslim, asal itu dia itu muslim sudah. Hatta tahaqqaq zawal dalik anhu sampai benar-benar pasti hilangnya yang demikian itu. Bimuqtadad dalil asyari dengan kandungan dalil syariat. Jadi asal seorang kalau mengatakan dia muslim, aku muslim, adalah muslim. Asal seorang kalau dia itu mengatakan aku muslim, adalah muslim. Sampai jelas di situ dalil ya bahwa dia itu telah melakukan perbuatan yang membuat dia keluar dari agama Islam dengan dalil syariat. Wala yajuzu tasahul fi takfiri, tidak boleh bermudah-mudah dalam mengkafirkannya. Ini kita baca ini itu dikatakan murjiah. Murjiah ini kamu ini. Eh, ini ucapan Sa'usaimin mengatakan ini kalau kalian nggak mau mengambil, kepada siapa kalian mau, mau mengambil? Ya, kepada siapa? Kalian akan mau, mengambil. Ya demikian. Tidak boleh bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Ya bisa ditulis, ya boleh jazu tasawul fi takfirhi, tidak boleh bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Asal seorang muslim itu muslim. Ya bisa ditulis asal seorang muslim, asal seorang yang mengatakan dia itu sebagai muslim itu muslim. Ya, sampai hilang ya sampai ada sesuatu yang menghilangkannya. Tidak boleh bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Kenapa? li fidzalika mahdhurin. Karena bermudah-mudah dalam mengkafirkan itu ada dua bahaya. Ya, ada dua bahaya. Bermudah-mudah mengkafirkan ada dua bahaya. Aduhuma, salah satunya yaitu apa? Iftira'ul kadzib ala Allah, berdusta atas nama Allah. Sudah. Fil hukum dalam hal hukum. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumi. Berarti kamu nggak boleh makan ya sembilan dia. Ya kan karena dia sudah kafir, jangan makan. Ya jangan beli bakso sembarangan berarti. Ya. Ya, harus hati-hati jangan sekedar ngomong ini dan itu. Ya. Muamalah kalian harus juga dibatasi kan itu. Walaupun saya kita tidak bermudah-mudah dalam permasalahan ini. Ya, tetap kita harus eh, berhati-hati dalam masalah ini. Jadi bahaya yang pertama yaitu apa? Berdusta. Mengarang-arang kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum. Yang kedua, bali annahu wasmul muslim bi wasmil mudhad. Karena dia mensifati muslim dengan sifat yang kebalikannya. Mensifati muslim tidak dengan sebenarnya. Ingat di situ man qala li akhihi hadis sahih. Ya. Semoga oleh muslim juga jalan 37 ini di, di syarat sebab subhat Idza kafara rajul akahu faqad ba'a biha ahduma. Ya. Dan riwayat yang lain idza qala li akhi barang siapa mengatakan pada saudaranya ya kafir, wahai kafir. Kalau kemudian tidak idza kana kama qala wa illa rajat alaih. Kalau dia seperti yang diucapkan, ya sudah seperti itu. Kalau tidak rojat alih kembali atasnya. Hati-hati, barang siapa mengatakan wahai kafir, ternyata dia tidak kafir saudaranya itu, maka kembali kepada dia. oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari bermacam-macam makna. Ya, yang paling mudah barang siapa yang bermudah-mudah, yang mudah dipahami ya. Barang siapa bermudah-mudah mengkafirkan saudaranya, salat, puasa dia. Dia kafir kan? Kembali kepada dia, dia kafir. Ya, dia kafir apabila dia menghalalkan hal tersebut. Kalau dia menghalalkan hal tersebut kafir ya sudah. Dia sendiri yang kafir. Ya. Adapun ada mana yang lain yaitu apa? Kembali kepada dia dosanya dosanya kembali kepada dia dan yang bermudah-mudah mengkafirkan ya itu. Jadi seorang yang bermudah-mudah mengkafirkan ada dua bahaya. Yang pertama berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum. Dan yang kedua adalah musibah di muslim dengan kebalikannya. Bisa kembali pada dia kekafirannya itu. Ya, dialah yang kafir malah. Kenapa? Karena dia bermudah-mudah menghalalkan hal tersebut. Kemudian disebutkan di sini yang kita <clears throat> mau sebutkan tentang manik penghalang Ya. Maka disebutkan oleh beliau ya bisa ditulis wa min ahami syurut ya jadi seorang apabila dia itu mengkafirkan harus di situ tawafur syurut bangtifail mawani yaitu apa syarat seorang mengkafirkan dan tidak boleh juga kita juga harus berhati-hati tidak boleh kita melihat suatu itu kafir, mana tidak kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, kita katakan dia tidak kafir. Nah, ini kafir malahan. Hati-hati. Karena di antara pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang benar-benar kafir. Hati-hati juga. Ya, jadi kita juga harus kemudian eh, di wasot pertengahan. Tidak kemudian benar-benar buddha. Karena kalau kita tidak mengkafir orang benar-benar kafir, maka ini termasuk pembatal keislaman. Dia telah menyelisih Al-Quran. Allah menyebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sehingga orang-orang kafir dari kitab dan orang musyrik. Ya, Allah menyebutkan kafir. Kalau kita katakan semua agama bagus, ya berarti bisa kafir. Jelas kafir seperti ini. Ya, tapi di lain pihak tidak kita bermudah-mudah untuk mengkafirkan. Karena mengkafirkan di situ disebutkan harus tawafal syurut, harus terpenuhi syarat-syarat dan intifai mawani dan terhilangkan di situ penghalang-penghalangnya. Ya itu. Ya di antara penghalangnya disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin <clears throat> Yang pertama wa mawani di antara penghalang seorang itu dikafirkan min takfir ay 'alal mukafir Yaitu apa? Memaksa. Iya. Ya. Ya, ay Ya, dalam badan apa? Dipaksa dia illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke 106. Di antara penghalang kafiran itu dia di, dipaksa. Ayakrah alal mukafir. Ini memaksa orang yang yang kafir tersebut tadi, yang dikafirkan. Dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran seperti yang dilakukan orang-orang musyrik kepada Amr bin Yasir walaupun nubaknya Yasir kemudian dibunuh oleh oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. <clears throat> Yang kedua adalah minal mawani luka alaihi fikruhu. Pikiran dia itu tertutup. Wa qasduhu. Demikian juga maksudnya. Bihaitsu la yadri ma Dari sisi dia tidak tahu apa yang dia katakan di siddati farah au huzn au ghadab. Karena sangat gembira atau sedih atau marah, au khauf atau takut. Sangat gembira sekali. Ya, seperti kisah orang yang dia itu kehilangan perbekalannya, kemudian ketemu perbekalannya dia mengatakan, "Saya gembira ya Allah, engkau adalah apa hambaku dan aku adalah tuanmu." Nah, ini. Ya, itu apa? Pikirannya itu dalam mana tertutupi, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, ya. Yang tiga sembilan ini. Apa itu wa minal mawani aidon ayakun lahu syubhah. Lahu syubhatun ta'wil. Dia mempunyai syubhat takwil, syubhat takwil, mempunyai kerancuan di dalam tafsirnya, di dalam memahami agama. Fil kufur dalam kekafiran bihaisu yadunu anahu al haq. Dari sini dia mengetahui bahwa dia di atas kebenaran. Ini juga hati-hati. Ya. Ini juga. Termasuk dari penghalang ya untuk seorang mengkafirkan saudaranya adalah syubhat yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, demikian. Sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat kelima, "Walaysa alaikum junahun bi makhtatum bih." Tidak mengapa kalian terhadap apa yang kalian salah, tidak tahu dengan ini. Akhtatum tidak sengaja salah. Sebagai orang bunuh, kalau bunuh sengaja maka dikisos. Kalau dia tidak sengaja membayar dia tebusan. Ini dalam membunuh saja di situ ada perbedaan. Walakin mata amadat qulubukum akan tapi yang kalian itu sengaja melakukannya. Apa yang sengaja hati-hati kalian. Ya demikian. Demikian juga lagi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan ya kemampuan dia. Oleh karena itulah para ulama-ulama kita masih memakai buku-buku Al-Hafidz Hajar, demikian juga Imam Nawawi dan yang lain yang lainnya yang terjatuh dalam permasalahan apa? Ta'wil. Paham? Dalam masalah ta'wil, dalam masalah tabarruk, di asari sholihin, paham? Itu. Wah, enggak usah pakai buku mereka ya sudah, kalian belajar dengan siapa lagi? Anda ah, mau belajar itu Solehin Ini punya Imam Nawawi. Tidak mau baca Fathul Bari punya Ibn Hajar. Sudah ikut orang-orang Hadadiyah, Hadadiyah itu. Ya demi. Ya inilah di antara penghalang untuk kita memaafkan mereka para ulama karena mereka menyebutkan para ulama yang belakangan mereka ini hidup di lingkungan Asyairah Dan mereka sudah sampai tingkatan mustahid mutlak sudah. Sehingga jatuh dalam tadi takwil ya tentang masalah nama Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya, turun rahmatnya. Ya, demikian Imam Nawawi, mengajar, demikian. Tabaruk dengan bekas-bekas orang soleh Ya, sebagaimana dulu para sahabat tabaruk meminta berkah dengan bekasnya Nabi saw alaihi wasallam, minumnya Nabi, rambutnya Nabi yang bekas dicukur itu. Demikian mereka lakukan ya eh, terhadap orang-orang soleh mereka, kiai mereka itu yang ada pada al habib Najar demikian juga Imam Nawawi. Yang kita tahu kesalahannya kita tinggalkan. Oh, berarti kita tinggalkan buku mereka semua. Ya, ya sudah kalau kalian seperti itu mau belajar kepada siapa kalian? Ya demikian. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jelaskan oleh ulama-ulama kita di Fathul Bari itu saya bilang menyebutkan salah di sini al habib Ibn Hajar dalam menulisan ini. Demikian. Ya demikian. Jadi di antara penghalang kekafiran adalah syubhat, ta'wil fil kufur. Ya, yaitu subha kerancuan di dalam dia mentafsirkan tentang masalah tersebut. Dia menyangka di atas kebenaran. Ya itu. Kemudian kita teruskan, qala <clears throat> wa Islam ya khamsah, maka rukun-rukun Islam ada lima. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Akan dibahas nanti khusus wa iqam ya wa masalah shalah, menegakkan salat, wa zakat biar zakat Puasa ramadan ya puasa bulan ramadan wa hajja baitillahil haram haji di Baitullah Haram ini menuju Mekah Masjidil Haram. Ya demikian. Kemudian kalau ada Ramadan lah pada ini akan dibahas nanti. Ya. Nah beliau akan menyebutkan dalil masing-masing. Pada dalil syahadah, dalil syahadat. Sebutkan syahadah. Ini kita bawakan ucapan Syekh Fauzan Hafizullah Taala. Ya demikian. Setiap orang diambil dan ditinggalkan kecuali Nabi SAW. Kita mengambil zaman beliau di sini. Kala beliau mengatakan syahadat itu yang bisa ditulis adil syahadah dalil tentang syahadat. Syahadat sendiri beliau mengatakan syahidah ai bisa ditulis bersaksi itu mana ya Pak? Hakama wa qadha, berhukum dan menetapkan. Wa a'lama, ini mengkabarkan. Wa bayyana menjelaskan wa alzama dan mewajibkan. Ya. Beliau mengatakan tidak bisa dikatakan bersaksi kecuali memenuhi lima ini. Yaitu apa? Menghukumi, menetapkan, ya. Kemudian mengabarkan, kemudian menjelaskan dan mewajibkan. Fa makna, maka makna syahadat la ilaha illallah yaitu apa? qada Subhanah. Allah Subhanahu wa taala memutuskan ya wa ahkama benar ahkama ya dan menghukumi wa dan mengabarkan wa alzama ibadahu dan mewajibkan hamba-hambanya. Ya demikian. Jadi mana dan demikian. Ini Allah Subhanahu wa taala mau, mau menghukumi ya, memutuskan qadar subhanahu. Allah Subhanahu wa taala memutuskan wa wa ahkama dan hukumi dan mengabarkan. Ini yang ketiga. Wa alzama dan mewajibkan. Demikian juga wabayana, wabayana wa alsama, menjelaskan dan mewajibkan hamba-hambanya sesungguhnya tidak ada sembahyang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi namanya bersyahadat itu meliputi lima perkara. Yaitu apa? Menetapkan, kemudian menghukumi, kemudian mengabarkan, kemudian menjelaskan dan mewajibkan hamba-hambanya untuk meyakini la ilaha illallah ini. Ini mana syahadat. Dan syahadat adalah apa? Kalau ta'ala syahidallah anahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Ini perhatikan keutamaan orang mencari ilmu. Itu apa keutamanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara zatnya dengan malaikat dan orang yang berilmu untuk apa? Untuk menjadi saksi terhadap perkara yang besar yaitu perkara syahadat la ilaha illallah. Ya, syahidallah Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illahu sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali dia wal malaikah wa di sini atab atab kepada apa Allah jadi ikut bersaing juga para malaikat wa ulul ilmi dan orang punya ilmu yang punya ilmu ini yang perlu diperhatikan yaitu ulul, ulul ilmi bi syariatihi mempunyai ilmu syariat bukan ilmu insinyur ini dan itu enggak ini orang punya ilmu yaitu orang yang punya ilmu agama ini yang perlu diketahui ya itu Wa ulul ilmi dan orang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama maksudnya. Oh, Imam Bilqis tegak dengan keadilan. La ilaha illahu tidak ada sembahyang benar kecuali dia Al-Aziz zat yang Maha Perkasa, Al-Hakim dan Maha Bijaksana. Ya, demikian. Maha Hakim, hikmah. Ya, disebutkan oleh Syaikhul Saimin di syarah ini belum mengatakan di halaman 59. ya, Wahdi syahadat atau musyahadah. Syahadat ini adalah paling besarnya syahadat persaksian. Kenapa li'idomi syahid? Karena agungnya yang bersaksi. Siapa itu? Allah. Malaikat. Orang yang punya ilmu. Paham? Ya, bisa ditulis. Ini bahwa ini adalah persaksian paling besar. Kenapa? Karena besarnya yang menyaksikan. Yang menjadi saksinya. Wal masyhud bihi dan yang disaksikan dengannya. Apa sih yang mau disaksikan? Fasyahid yang menjadi saksi Allah wa malaikat wa ulul dan malaikat dan orang punya ilmu. Wal masyud bihi yang disaksikan itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ya, wa uluhiyatuhu dan keilahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk disembah disembah saja. Ya, demikian. Jadi paling besar syahadat kenapa? Karena yang menyaksikan adalah mulia Kemudian yang kedua yang disaksikan yaitu sesuatu yang besar. <clears throat> ya demikian insyaallah nanti kita teruskan sampai di sini kita bahas buku yang lain.